Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah mandumah usul fikih wa Qawaidih. Sekarang kita berada pada halaman yang ke-88. Masih seputar kaidah bahwasannya al-aslu fin nahyi yaqtadi al-fasad. Hukum asalnya suatu larangan itu mengharuskan rusaknya amalan tersebut kalau dilakukan. Tentunya ini ada rinciannya nanti akan disebutkan. Maksudnya bagaimana? Larangan itu kalau kembali kepada zat amalan itu sendiri, kemudian dia lakukan itu rusak amalannya. Tapi kalau larangan itu kembali ke sesuatu yang lain, tidak ada keterkaitan dengan amalan yang dia lakukan, amalnya sah hanya saja dia berdosa. Paham ya? Itu yang akan kita lewati nanti. Jadi kaidah al-aslu fil nahyi yaqtadi yaqtadi apa? Al-fasad, hukum asalnya larangan itu mengharuskan apa? Perbuatan itu rusak kalau dikerjakan. Nah, enggak dianggap. Kita lihat qala al-mu'allifu asbahullah, misaluhu contohnya fi shalah berkaitan masalah salat. Di dalam salat contohnya ada juga qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata ba'da subhi hatta tatlu'asy syams wala ba'dal asri hatta taghrib asy-syams hatta taghrib asy-syams artinya apa tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit dan tidak ada salat setelah asar sampai matahari terbenam nah ini kalau antum nekat salat sunnah mutlak ba'da subuh salat sunnah, salat sunnah mutlak atau batal asr batal salatnya paham ya? karena ada larangan yang kembali ke mana zat solat itu sendiri. Paham Nah, tidak boleh solat setelah solat subuh, tidak boleh solat setelah solat asar. Kalau dikenal dengan sunnah apa? Mutlakoh. Solat sunnah mutlakoh. Tapi kalau ada sebabnya, dikenal dengan as dawatul asbab. Ingat-ingat ya. as dawatul asbab itu tidak masalah. Contohnya, antum belum sempat solat dua rakaat sebelum subuh, digantikan setelah subuh. Tapi kan menggantikan Bukan atau menyengaja menyengaja salat sunnah mutlaqah. Paham belum? Tapi kalau atau menyengaja, wah salat sunnahnya nanti aja lah setelah subuh. nggak bisa. Paham ya? Kalau salat sunnah mutlaqah nggak boleh ya. Nah, harus melihat waktu-waktu. Karena sudah kita lewati waktu-waktu. Nah, dilarangnya salat itu ada beberapa waktu kemarin, lima waktu. Lima waktu ada tiga waktu larangan keras, ada dua waktu larangan yang ringan. Yang larangan keras kapan saja Abdul Aziz? Kapan dilarang sholat yang keras larangan tiga? Hah? Kapan? Ketika matahari di tengah-tengah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ketika matahari di tengah-tengah. Yang kedua? Apa? Yang kedua? Nah, ada larangan keras, larangan ringan, jangan campur. Ada larangan keras, larangan ringan. Nah, itu jangan terlupakan. Yang pertama ketika matahari tengah-tengah itu dilarang untuk sholat. Paham ya? Yang kedua Yang kedua apa Husain? Terbit matahari. Yang ketiga Husain? Yang ketiga ketika terbenamnya matahari. Nah, barakallahu fikum ketika terbenamnya matahari. Kemudian yang dua larangan ringan, kapan itu? Larangan ringan habis subuh sama habis asar. Lima larangan dihafal. Larangan keras ketika matahari tengah-tengah, ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit. Larangan ringan ba'da subhi habis subuh sama badal asr habis asar. Paham ya? Nah, di sini kalau antum perhatikan baik-baik larangannya kembali ke mana? Zat solat itu sendiri. Tidak ada solat setelah subuh sampai matahari terbit. Tidak ada solat setelah asar sampai matahari terbenam, tapi pas bukan pas terbenamnya itu bukan. Paham ya? Pas terbenamnya kan antum nggak solat antum baru mengumandangkan adzan ya enggak? adzan dikumandangkan, solat sunnah baru solat maghrib. Ketika matahari terbit, itu nggak boleh solat antum. Karena apa? Karena nantinya ada unsur tasyabuh dengan orang-orang apa majus Paham ya? Nah, nah terus kapan salatnya? Ketika matahari udah eh, meninggi setinggi tombak. Itu awal salat duha. Paham ya? Nah, terus boleh enggak kita salat dua rakaat setelah subuh? Kalau masuk dalam salat dawatul asbab karena antum tertinggal dua rakaat sebelum subuh misalkan itu boleh. Namanya as-shalawat dawatul asbab. Salat-salat yang memiliki sebab. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Falau anna insanan shalla naflan mutlaqan. Kalau seandainya ada orang salat sunnah secara mutlak fi hadzal waqt pada waktu tersebut yaitu waktu subuh fa inna salatahu takunu batilatan khairu maqbulah maka salatnya batil tidak terima li'annaha manhiyun anha karena salat di waktu tersebut dilarang larangannya kembali ke zat salat itu sendiri berarti kalau antum nekat ngerjakan batal salatnya paham maksudnya kecuali apa tadi as shalawat dawatul asbab itu ingat-ingat itu na'am Wa sabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an shaumi yaumai al-'idain. Dan juga datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang dari berpuasa di dua hari raya. Melarang puasa di dua apa? Dua hari raya. Naam, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Falau sama insanun yauma Idul Fitri atau yauma Idul Adha, fasawhu batilun masyaallah. Kalau seandainya ada orang puasa nekat gitu ya, puasa Idul Fitri atau puasa di Idul Adha, maka puasanya batil. Li'annahu fa'ala ibaratan manhiyan anha. Dikarenakan dia mengerjakan suatu ibadah yang dilarang. Faham maksudnya ya? Jadi antum untuk menghukuminya lihat dulu larangannya kembali kemana. Kalau larangannya itu kembali ke zat amalan itu sendiri kembali ke kaidah asal al aslu fin nahyi yaqtadi al fasad. Paham ya? Hukum asal larangan itu yak tadi al-fasad mengharuskan untuk rusak perbuatan itu kalau dilakukan. Mahum salah irsyad? Ewa. Tapi kalau larangan kembali ke sesuatu yang lain, amalnya sah cuman dia berdosa. Contohnya, kan kaum lelaki dilarang pakai apa? Sutra, ya enggak? Nah, ada enggak? Jangan kalian sholat pakai sutra. Lafaz itu ada enggak? Enggak ada. Berarti ketika dia sholat pakai sutra, sholatnya sah cuman dia berdosa. Karena larangannya tidak kembali ke zat sholat itu sendiri. Mahum salah Abdullah? Mahum salah? Jadi dilihat apanya tadi? Dilihat na barakallahu fikum arah larangannya itu. Larangannya itu mengenai zat amalan itu sendiri atau mengenai amalan lain. Paham? Kalau mengenai zat itu sendiri, zat amalan itu sendiri, kalau dilakukan dikerjakan rusak amalannya. Kembali ke kaidah apa? Al aslu fil nahyi yaqtadi al fasad. Hukum asal larangan itu mengharuskan apa? rusaknya perbuatan tersebut kalau dikerjakan. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Ikhwan fillah azan jazakumullah. Adapun kalau larangan kembali ke sesuatu yang lain eh, di luar ibadah itu, maka amalannya bagaimana di handalah? Sah atau tidak? Sah, cuman dia berdosa. Contohnya, kita dilarang mencuri enggak? Dilarang mencuri. Antum salat pakai jubah curian, haramain, ori. nyuri dia. Eh, nyuri Nah, kemudian pakai sholat. Ada nggak larangan jangan kalian sholat pakai pakaian curian ada nggak? Nggak ada. Nah, ketika antum sholat, sah nggak sholat antum? Sholat. Sholatnya sah nggak? Ketika antum pakai sholat pakai haraman curian tadi? Sholatnya sah cuman dosa. Nah, itu yang ingat caranya gitu caranya. Jadi mudah sekali sebenarnya. Antum lihat arah arah kembali larangnya kemana. Kita lihat. Na'am barakallahu fikum. Wa kadzalika law shamat imra'at law shamatil mar'atu wa hiya haidun fasawmuhu fasawmuha batilun. Seperti itu pula kalau seandainya ada orang wanita, orang eh, seorang wanita dia dalam keadaan haid. Kemudian dia puasa, puasanya batil. Karena kalau perempuan enggak boleh puasa ketika haid. Paham ya? Nah, ketika nifas juga enggak boleh. Kalau ketika hamil boleh enggak puasa perempuan? Boleh kalau mampu enggak masalah. Paham ya? Tapi kalau nggak mampu ya jangan. Kalau orang musafir boleh nggak puasa orang musafir? Boleh kalau mampu, karena kalau nggak mampu nanti dianggap tidak bagus puasanya. Laisa minal birri asyamu fis safari. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa di waktu safar itu bagi orang yang keberatan. Kalau Orang yang mampu nggak masalah. Badannya pendek, kekar misalkan. Paham ya? Nah, kemudian kuat puasanya enggak masalah puasa. Seperti itu. Kita nah, lihat di sini. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil musyi' fi salatih dan juga Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang dianggap jelek dalam salatnya, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah kamu, salatlah salatlah, ulangi salatnya karena sesungguhnya kamu belum salat. Nah, di sini nah barakallahu fiikum juga apa kembali ke hukum asal. Al-aslu fil nahyi yaqtadi fasad. Nah, buktinya Rasulullah suruh nyuruh orang tadi suruh apa? ngulangi sholatnya diulangi sampai tiga kali gitu terus ternyata apa ternyata sebabnya karena nggak tumak nina nah kita lihat jadi kalau sholat itu pelan pelan jangan seperti apa enam ayam ayam mematok makanan sholat tenang santai pelan aja nah Wakala qala lihat ini shalla khalfas saf munfaridan ini penting juga dan juga Rasulullah mengatakan kepada orang yang sholat di belakang shaf sendirian ingat-ingat ini di belakang shaf sendirian a'id shalatak ulangilah sholatmu ini sendirian kapan? Suruh ulangi. Kalau di depannya ada soft yang masih mungkin masuk, dia tetap sendiri di belakang. Tidak boleh. Paham ya? Syekh Muhammad bin Hizam ketika beliau tanya mengenai hal ini, nah beliau membawa kepada makna apa? Membawa kepada makna kalau dia itu sholatnya sendirian di belakang soft dalam keadaan soft depannya masih bisa dimasuki. Paham belum? Nah, kalau penuh bagaimana? Kalau penuh gak ada syariatnya untuk narik-narik ini. Atau dia langsung masuk nerobos di dorong-dorong nggak ada juga. Paham ya? Kalau antum seperti itu di tengah-tengah orang awam, sikut nanti antum. Gini kan. Kalau antum langsung masuk ke situ. Lalu terus bagaimana? Fattakullaha masata'tum. Antum salat di belakang saf sendirian dalam keadaan tempat yang di depan itu sudah penuh, enggak memungkinkan antum masuk, maka itu sah salatnya. Paham belum? Jadi ancaman ini bagi orang yang menyengaja salat di belakang saf sendirian tanpa ada udzur yang syar'i. Mohon insyaallah Abdullah Eh, Ayo kita lihat. Rasulullah mengatakan, "A'id salatak, ulangi salatmu." Amarahu bi'adatis shalah. Rasulullah memerintahkan untuk mengulangi salatnya. Li'annahu waqafa fi makanin manhiyun 'anil muqaffi. Karena dia berdiri di atas berdiri di suatu tempat yang dilarang dia berdiri di situ. Karena shafnya kan masih belum apa? Belum sempurna. Oleh karena itu kalau merapikan shaf, atimus musafal awal fal awal. Sempurnakanlah shaf yang pertama, kemudian berikutnya. Sempurnakan terlebih dahulu. Paham ya? Kemudian apa? La tada'u furudatil syaitan, jangan meninggalkan celah-celah setan. Nah, suddul khalal, eh, rapatkanlah kerenggangan-kerenggangan yang ada. Paham ya? Nah, al kabil ka'bil mangkibil mangkib. pundak dengan pundak, <coughs> mata kaki dengan mata kaki. Enggak harus kakinya begini kan. Lurus ini, set. Nah, lurus ini, tapi kaki, mata kakinya harus jajar gitu loh. Kalau antum gini kan terlalu berlebihan, kadang orang beda-beda soalnya. Paham ya? Sekarang mata kaki orang itu kan beda-beda. Kakinya ada yang panjang, ada yang pendek. Iya enggak? Sehingga kalau antum gini-gini kanan mah posisi bentuknya jelek. Lurus saja gini, cuman setarakan itu. Sejajarkan pundak dan pundak, mata kaki dengan mata kaki. Bukan harus nempel itu enggak harus. Karena anak pernah jumpa itu sebagian orang benar-benar tempelkan itu. Jadi kita dah lurus ini, kaki dia dibengkokkan ini. Jadi bagaimana caranya mata kakinya nempel ke mata kaki kita? Itu lo berlebihan sebenarnya. Nah, kecuali kalau sama-sama lurus nempel sendiri ya nggak masalah, tapi kalau kalau nggak bisa nempel bagaimana? Yang penting sejajar. Mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Mohon insyaallah ya. Berikutnya. Fasara indana dalilun minan naql wal aql ala fasadi ma anhu. Maka menjadilah sekarang di sisi kami ada dalil baik dari nakal itu dalil Al-Qur'an was sunnah wal aql secara akal ala fasadi ma anhu yang menunjukkan akan apa? rusaknya perbuatan yang dilarang kalau dikerjakan. Paham maksudnya? Ya perbuatan dilarang kalau dikerjakan rusak enggak? Rusak. Kalau kembali ke zat amalan itu sendiri. Mohon salah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Masalah nah ini permasalahan ini yang perlu antum pahami karena beda dengan yang sebelumnya. Yang ana sebutan tadi tadi ya. Lau shalla fi makanin maqsub fa hal tantabiq alaihi hadhihi qaidah. Kalau orang salat di tempat curian, ya, Nah, barakallahu fikum salat di tempat surian. Nah, apakah bisa diterapkan kaidah ini? Nah, kaidah apa sih? Al aslu fil nahyi yaqtadi al fasad. Hukum asal larangan itu nah barakallahu fikum mengharuskan rusaknya perbuatan itu kalau dilakukan. Nah, paham ya? Nah, sekarang kalau seandainya nah dia salat di tanah surian, bisa enggak kaidah ini diterapkan di situ? Nah, barakallahu fikum. Nah, bisa enggak kira-kira kaidah ini diterapkan di situ kalau misalnya dia salat di tanah surian? Nah, kita lihat. Al-jawab jawabannya la tantabit, tidak bisa diterapkan. Alaihil qaidah kaidah ini. Paham ya? Jadi kaidah ini enggak bisa diterapkan. Kenapa? Kita lihat. Li'anna al-makan al nah barakallahu fikum, dikarenakan tempat curian lam yunha 'anis shalah fihi bi'ainha. Ini penting. Dikarenakan tempat curian itu tidak dilarang secara zatnya Paham ini Yusuf? Yang namanya tempat curian itu tidak dilarang sholat terhadapnya. Dilarang kalian sholat di tanah curian. Ada nggak lafadz itu? Nggak ada. Jangan kalian sholat di tempat curian. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada itu larangan mencuri. Paham belum? Sehingga larangan itu terpisah nggak? Terpisah. Kalau larangan terpisah dari amalan tersebut, maka amalannya bagaimana? Sah-sah saja. Cuman dia apa? Berdosa. Paham ya? Ayo, Wanam mudah sekali. Mudah ya? Sudah bisa bedakan Abdullah? Eh, harus bisa ini karena mudah. Antum bisa bedakan Ibrahim? Naam. Kita lihat sini. Itla ya'ti fi syara' karena enggak ada dalam syariat itu lafaz la tusallu fil makanin maqsub. Jangan kalian salat di tempat apa? Tempat maksud, tempat surian, Enggak ada kan? Enggak ada lafaz seperti itu. Nah, manakala enggak ada kita lihat sini. Nah, barakallahu fiikum. Kata beliau, "Lakin nuhina 'anil ghasab, tapi kita dilarang dari ghasab. Dilarang dari apa? Perbuatan apa? Ghasab, yaitu ghasab itu mengambil barang orang lain tanpa izin. Paham ya? Ini pun kembali kepada uruf tradisi. Kalau ternyata dia itu sudah diizinkan oleh pemiliknya, kapan-kapan kalau mau pakai pakai aja. Ketika antum pakai gak izin, itu enggak dikatakan ghasab. Paham belum? Contohnya hidup bertetangga. Tetangga antum punya cangkul, punya arit, eh, punya celurit misalkan, dia ada izinkan kapan-kapan kalau butuh pakai aja. Nah, ketika orang enggak ada kita ngambil langsung tanpa izin. Eh, dikatakan kosong enggak? Ah. Aslinya ghasab itu kan mengambil barang orang tanpa izin. Ini sudah diizinkan ini sama pemiliknya. Pak, kapan-kapan kalau Bapak butuh cangkul ambil aja. Kalau butuh arit ambil aja. Kalau butuh Nah, alat-alat yang lain silakan, tak izinkan. Nah, suatu ketika pemilik rumahnya itu enggak ada gitu loh. Antum butuh sangkul, nah, antum ngambil sangkul tetangga antum tanpa izin, kosong bukan? Enggak bukan, karena dia diizinkan. Kalau belum diizinkan baru antum baru kenal sehari ada tetangga baru antum ambil sangkulnya. Pencuri nanti. Dituduh pencuri kan? Wah, ini kurang ajar tetangga kami ini. Lah kenapa? Anak baru naruh sangkul dicuri sama dia. Karena belum diizinkan. Paham ya? Eh, mafhum insyaallah, alhamdulillah mafhum. Ayo na'am. Berikutnya Kata beliau wa kadzalika law enam kata beliau falaisa nahyu aidan ila shalah bi ainiha. Karena larangan di sini tidak kembali ke salat secara zatnya. kalau kadzalika law tawadda'a bima'in mafsuh. Seperti itu pula kalau wudu dengan apa air surian. Wudu dengan air surian. Apakah mungkin wudu dengan air surian? Mungkin enggak? Mungkin dia masuk masuk masuk supermarket Alfamart atau indomaret, nyuri botol aqua botol aqua misalkan. Dipakai untuk apa wudu. itu surian kan? Air eh, durian kan? Nah, apa hukumnya? Sah wudu'uhu 'ala al-qurrajih. Wudu'nya sah cuman apa? Wudu'nya sah berdasarkan pendapat yang kuat. Nah, li'annana lam nunha 'anil wudu' fil ma'il mahsur. Karena kita tidak dilarang apa? Wudu' dari wudu' dengan air turi, air turian. Paham ya? Jadi wudu' dengan air turian itu sah enggak wudu'nya Abdullah? Sah cuman dia berdosa. Itu penting sekali ya. Jadi kok kita bisa menghukumi bagaimana tadi Yusuf? Kembali kemana tadi? Kembali kemana kita bisa menghukumi tadi? Arah larangannya. Larangannya arahnya kemana? Caranya gitu. Kalau larangan ini arahnya ke zat amalan itu sendiri, berarti kalau dikerjakan rusak amalannya? Rusak, enggak sah. Kalau larangan itu kembali ke sesuatu yang lain bukan zat amalan itu, maka amalan itu sah, cuma dia berdosa. Ini contohnya. Wa kadzalika law tawaddaa bima'in maghsub sahabu wudu'uhu 'ala al-qawl ar-rajih li'annana lam lam nunha 'an al-wudu'i bil ma'il maghsub wa inna ma nuhina 'an ghasabil ma'. Hanya saja kita dilarang untuk mencuri air. Jadi kalau antum mencuri air atau kita mencuri air, dosa kita. Cuman wudu dengan air curian sah atau enggak wudunya? Sah-sah saja. Faham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Fal qawlur rajih fi shalah fil makan al-mahsub aw al-wudu' bil mahsub aw libasus thawb al-mahsub fi shalah anna al-ibadata sahihatun masyaallah. Pendapat yang kuat mengenai salat ini ya salat di tempat curian atau wudu' dengan air curian atau berpakaian dengan pakaian curian ya, di dalam salat ibadahnya sah-sah saja cuma dia berdosa. Mohon salah ya. Amanah barakallahu fikum seperti itu. Masalah tun permasalahan baru. Lau mujida law wajada insanun ma'an mahsuban fa hal yatayammam aw min minhu nah, sekarang gini posisinya dia ini tidak menjumpai air kecuali air turian paham ya Ya, ada di situ air teman air turian itu loh. Perhatikan ini ya. Apakah dia boleh wuduk dengan air turian itu atau tayamum? Paham? Mafhum Abdullah? Mafhum? Ayo na'am. Ayo. Eh, maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya itu dia apa? Posisinya dia ini tidak ada air lain kecuali airnya air turian. Airnya turian kemudian apakah boleh kita gunakan wudhu dengan air turian itu atau tayamum itu loh. Paham ya? Nah, kita lihat al-jawab ya tayamum wala yatawadda bihi. Tayamum dan tidak berwudhu dengannya. Karena posisinya apa? Enggak ada air yang halal di situ. Paham ya? Airnya air turian. Wa amma qauluhu falam tajidu ma'an, adapun firman Allah taala dalam keadaan kalian tidak menjumpai air, fahadal ma' laisa milkan lahu, huwa kal ma'dum. Air ini bukan milik dia. Oleh karena itu dihukumi dia seakan-akan enggak punya air. Karena air ini air curian, ya enggak? Bukan milik dia kan? Walaupun ada air di situ dihukumi seakan-akan apa wujuduhu adamihi Wujudnya air di situ seakan-akan enggak ada air. Paham ya? Karena bukan milik dia airnya. Paham ya? Ayo na'am. Mafhum insyaallah, Yusuf? Aywa. Berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa kullu nahyin adalil, fa kullu nahyin 'ada fa kullu nahyin 'adalil lil aw li syuruti mufsidan sayati. Artinya apa? Setiap larangan yang kembali ke zat amalan sendiri, aw li syurut atau kembali ke syarat-syaratnya mufsidan akan merusak perbuatan tersebut. Saya yakin akan datang penjelasannya. Paham ya? Eh, wanam. Mahum soal ini. Ini yang kita jelaskan tadi kan? Yang kita bahas tadi ternyata sebutan sekarang ini. Fa kullu nahyin 'ada lidzawati aw awi suruti, li syuruti mufsidan sayati. Wa inya ya'ud li kal imma, falan yudira falan yudira, eh, Falan yudira fahamanna al-illah. Adapun kalau kembali ke, eh, kembali di luar, di luar apa? Zat amalan tersebut, nah barakallahu fikum seperti al-immah, nanti akan sebutkan. Nah, immah itu maksudnya adalah apa? Imamah, surban, surban curian atau yang semisalnya. Falan yadhira fafhamannal illah, maka enggak membahayakan. Pahamilah sebabnya. Sebabnya kenapa enggak membahayakan Yusuf? Sebabnya larangannya bukan kembali ke zatnya, larangannya kembali ke sesuatu yang lain. Paham belum? Eh, na'am. Ini bagus sekali ini. Fakullu nahyin 'ada lidzawati aw syuruti mufsidan sayati wa in ya'ud li kharijin kal 'immah falan yadira fafhamanna al-illah. Paham ya? Itu nah pembahasannya langsung mencakup dua hukum. Langsung mencakup berapa hukum Muhammadala? Dua hukum. Hukum pertama, kalau larangan kembali ke zatnya, maka amalannya bagaimana tadi Abdul Aziz? Batil atau rusak. Kalau larangan kembali ke sesuatu yang lain, eh, kembali ke sesuatu yang lain bukan kedatnya, maka amalannya bagaimana Abdullah? Amalannya sah enggak? Sah, cuma dia berdosa. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala qauluhu. Fa kullun al-fa'li tafri'. Ayo. Ya Fa di sini untuk tafri' untuk pembagian mencabangkan tafri' namanya litafri' dari kata farra'a yufarihu tafri'an untuk mencabangkan. Nah, barakallahu fikum isyaratan ila anna hadzal baita nufarra'un ala ma qablah. Ini berarti syarat bahwasanya pantun ini, nah barakallahu fikum dicabangkan atas yang sebelumnya. Nah, sebelumnya itu ternyata cabang di sini. Fakullu mubtada eh, fakullun mubtada sayati khabaruha mufsidan hal min fa'il sayati. Maksudnya dalam akan akan da, dalam keadaan akan datang, akan datang ya penjelasannya. Wasin li tahqiq, sin li tahqiq. Mana sin? Sayati. Pasti akan datang itu maksudnya. qulu wa in ya'ud adh dhamir ya'ud 'ala 'ala nahi. Larangan situ kembali pada larangan. Nah, nahi itu ya Li'anna qala, li'anna qala karena beliau mengatakan fa kullu nahyin 'ada Setiap larangan yang kembali kepada zat amalan tersebut wa in ya'ud yakni an-nahyu ila amrin kharijin an dawatil ibadah, an zatil ibadah. Masyaallah ini penting nih ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika larangan itu kembali kepada amrin kharijin, kembali kepada sesuatu yang di luar an zatil ibadah, di luar zat ibadah itu sendiri, wa syartiha di luar syaratnya kal immah. Apa immah? kal imamah al muharramah, seperti sorban yang dilarang. Sorban yang haramkan. Ada enggak sorban yang haramkan, Isa? Ada sorban apa namanya? Sorban terbuat dari sutra. Contohnya apa lagi? Sorban dilarang contohnya apa sorban apa lagi? Sorban curian. Ada ada ada lagi? Sorban yang dilarang terbuat dari apa lagi? Antum Hah? Sorban turian sudah, sorban eh, terbuat dari sutra sudah, sorban terbuat dari apa lagi? Nah, Husain. Contoh sorban yang diharamkan. Apa? Sorban terbuat dari emas. Ada yang emasnya ya, itu masih Ya, termasuk juga termasuk karena dia termasuk dalam syubhat ya. Eh, ada lagi Fadri? Apa? Sama kan kalian? Teman secara beda lafaz aja Apa? antola Apa? Druman? Apa? Sorban kosap Itu juga mirip, mirip mencuri. Ihsan? Sorban yang terbuat dari kulit harimau misalkan. Paham ya? Atau terbuat dari kulit-kulit yang hewan yang apa yang diharamkan dimakan misalkan. Nah, itu kan termasuk juga masuk dalam larangan. Jadi seperti itu hukumnya kalau dipakai untuk sholat, sholatnya sah teman dia berdosa. Nah, kita lihat berikutnya. Kata beliau, qauluhu falan yadhira ay yadur. Maksudnya tidak membahayakan. Ay falannya yamna' minas sihah. Tidak menghalang-halangi dari kesahihan ibadah tersebut. Jadi ibadahnya tetap sahih atau batal? tetap sahih. Nam, fal fafhamannal illah wal illah maka hendaknya pahami sebabnya. Wal illah sebab itu annahu kharijun an dzatul ibadah. Ini penting. Sebabnya kenapa kok tidak batalkan ibadahnya? Karena larangan tersebut na'am barakallahu fikum nam keluar dari zat ibadah. Larangannya di luar ibadah. Kami ya dan di luar syaratnya. Li'annal imamata laysat syartan fil shalah karena imamah surban itu bukan syarat apa? Bukan syarat dalam salat. Ittasihus shalah biduni imamah karena boleh salat tanpa imamah. Wan nahyi an lubsil imamah muharramah laisa nahyan an dhatis shalah fil imamah. Sedangkan larangan, eh, larangan memakai imamah surban yang haram di dalam salat itu bukan apa? Larangan tersebut bukan kembali ke zat salat dengan imamah tersebut. Paham ya? Larangannya itu memakai apa? Surban curian tadi itu, memakai surban terbuat dari sutra itu larangannya. Paham ya? Karena ada sutranya, ada barang curianan itu bukan semata-mata karena salatnya. Paham belum? Naam. Kata beliau, "Fasara hadza ghairu mujibin li fasadis shalah." Maka ini semuanya bukan apa? Bukan termasuk perkara yang mengharuskan apa? rusaknya salat tersebut. Faham? Jadi kesimpulannya bagaimana Abdurrahman? Salatnya sah enggak? Sah, cuman dia berdosa. Berikutnya, fahadanil baitan katafsil lil ijmal as-sabiq fil bait alladhi qabla. Dua pantun ini seperti rincian untuk perkara masih global yang sudah kita lewati pada pantun yang sebelumnya. Wal makna maknanya ini penting perhatikan baik-baik maknanya annan nahya imma an ya'uda ila dzati syai' au ila syartih au ila amrin kharij. Ayo. Yang namanya larangan itu kata beliau, annan nahya bahwasanya larangan itu imma dia itu kembali kepada zat sesuatu tersebut au ila syartih atau kembali ke syaratnya au ila amrin kharij atau larangan kembali kepada sesuatu yang di luar. Sesuatu yang di luar apa? Yang di luar apa? Amalan, sesuatu yang luar amalan. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat lagi. Kata beliau, "Walladhi yaqtadil fasad huwa ma'adan nahyu fihi lidzatin lidzatil manhi anhu." Ya kan? Itu berarti rincian sebelumnya kan? Yang mengharuskan rusak perbuatan itu adalah manakala larangan itu kembali kepada zat yang dilarang tersebut. Faham belum nih? Dikatakan apa? Al aslu fin nahyi tadil fasad, itu manakala apa? Manakala larangan itu kembali ke mana? Ke zat amalan itu sendiri. Mahum ya Ayo. Au ila syartih atau kembali ke syaratnya. Biar tambah jelas kita baca dulu. Misalul ayat ila dzatil manhi anhu fil ibadah. Contohnya. Contohnya sekarang larangan itu kembali ke zat yang dilarang itu sendiri di dalam ibadah. Apa contohnya? Na'am barakallahu fikum nahyul mar'ah 'anil shaum fil haid. Larangan bagi wanita berpuasa dalam keadaan haid, dilarang. Jadi kalau dia haid kok nekat puasa, puasa sah enggak? Dia berdosa atau enggak? Eh, puasanya sah? Batal puasanya karena larangannya kembali ke zat. Paham ya? Nah, kita lihat lagi. Wa nahyu an shaumi yaumail aidain dan juga larangan berpuasa pada dua hari raya. Kok dia nekat puasa, batal puasanya? Batal. Masalah tun permasalahan. Ma hukmu raf'il basar ila sama' as shalah? Ini penting ini. Apa hukumnya mengangkat pandangan ke langit? Paham ya? Mengangkat pandangan ke langit ketika di pertengahan salat. Allahu akbar yang lihat atas ini. Lihat kanan kiri karena ada cicak lewat misalkan. Paham ya? Dia lihat ke atas ini. Nah, hukumnya bagaimana hukumnya? Al-jawab qala badul ulama Sebagian ulama mengatakan innal insana idza rafa'a basarahu ila ila sama batulah salatu Sebagian ulama mengatakan batal salatnya. Kalau ada orang mengangkat pandangannya ke langit ini ke atas ini dalam keadaan salat itu batal salatnya katanya. Itu sebagian ulama ya. Naam. Li'anna Rasulullah SAW naha anhu karena Rasulullah SAW melarang darinya. Wastabda qauluhu fi dzalik hatta tawa'ada min raf'i basarihi ila sama alla yarji' ilaihi basaruh. Allahul musta'an. Ini. Nah, bahkan apa? Dikarenakan Rasulullah SAW itu melarang gitu loh, melarang dan larangannya itu kuat. Uh, ucapan beliau sampai keras sekali dalam masalah itu, hingga beliau mengancam orang yang mengangkat apa pandangannya ke arah langit agar pandangan itu nggak kembali lagi. Jadi ancam biar nggak balik lagi gitu ya, melihat ke atas terus itu maksudnya. Nah, wa ila hada zahabat adz Maka berdasarkan penjelasan ini dan hadis ini, nah, maka apa? Dzahiriyah yaitu pengikut Daud adz itu berpendapat demikian. Maksudnya bagaimana? Batal sholatnya. Paham belum? Jadi kalau antum sholat melihat ke arah atas, batal sholatnya. Menurut pendapat apa tadi? Daud Ad-Dhahiri. ya itu maksudnya pengikutnya Daud ad Seringnya itu menggunakan apa? Dohir. Jadi mengikuti pendapat yang dohir, dohir hadisnya, dohir ayatnya. Terkadang ada benarnya, terkadang ada yang keliru, ada kelirunya karena kita terkadang butuh yang namanya penjelasan para ulama. Bukan hanya dohirnya seperti ini, dohir seperti ini, tapi memang kembali ke dohir aslinya. Faham ya? Nah, barakallahu fiikum kalian. lihat. Lakin jumhur yaqulun ini akan tetapi jumhur yaitu mayoritas para ulama mengatakan inna hadza la yazalu mustaqbilan qiblah. Orang ini masih apa? Orang ini masih dalam keadaan menghadap kiblat. Ketika dia sholat, melihat ke arah atas, dia menghadap kiblat enggak dia? Menghadap kiblat enggak? Menghadap kiblat. Coba lihat. Walau rafa'a basarahu, walaupun dia mengangkat pandangannya ke arah langit, ke atas itu. Tapi dia madhab kiblat. Fa idza kana kadzalik sholat salatuh. Kalau benar seperti itu keadaannya, dia enggak berubah posisinya menghadap kiblat, hanya pandangannya ke arah atas, maka salatnya sah. Salatnya sah. Paham belum? Karena melihat ke arah atas itu atau melihat ke arah sujud itu bukan termasuk syarat sahnya salat. Paham belum? Syarat sahnya salat menghadap ke mana? Kiblat. Itu. Kita lihat. Wala syakka anna hadza ta'lila fil nafsi min husay. Eh, tidak diragukan lagi walaupun alasan ini sebenarnya ada sesuatu, ada kritikan, paham belum? Wala syakka enggak ragu lagi bahwa bahwasanya ta'lil alasan ini secara zatnya nah barakallahu fikum ada sesuatu di situ. Wal qaul bil butlan qaulun qawi. Syekh Muhammad bin Shalih bin mengatakan pendapat yang mengatakan batalnya salatnya itu adalah pendapat yang qawi yang kuat. Wa yuqal man qala lakum dan dikatakan kepada orang yang berkata kepada kalian, innal illah fil nahyi an raf'il basar ila sama' huwa adamu istiqbal qiblah fi wajhih. Ini. Ini yang katakan ya. Sesungguhnya sebabnya nah, sebabnya larangan melihat ke arah langit eh, ketika sholat itu karena apa? Karena wajahnya menghadap kiblat loh. Wajahnya tidak menghadap ke kiblat. Coba antum lihat ke arah atas coba. Nah, itu kan secara tidak langsung wajahnya kan enggak menghadap arah kiblat. Gini, atas ini. Paham ya? Kan arah atas itu loh. Nah, itu ilah yang sebab mereka. Oleh karena itu batal itu loh menghadap kiblat apa? Syartun min syuruti sihhatish shalah. Syarat untuk sahnya salat menghadap kiblat. Nah, kalau dia melihat ke atas, wajahnya menghadap kiblat enggak wajahnya? Enggak, berarti batal salatnya. Ini menurut mereka itu loh. Paham belum? Ayo na'am. Qad takunul illah su qad takunul illatu su'al adab Allah. Bisa juga. Bisa juga illahnya sebabnya itu karena apa? Kurang adab jeleknya adab bersama Allah taala wa anna al-insana yanbaghi lahu idza waqafa baina yadayillah an yakuna khadi'an dan bahwasanya seorang itu hendaknya, selayaknya, sepantasnya apabila dia berdiri di hadapan Allah taala itu hendaknya dia dalam keadaan apa? khadi'an, tawadhu, merendahkan diri. Termasuk bentuk tawadhu, merendahkan diri ketika salat, arahnya kemana pandangannya? Kemana? Kiblat. Ke arah sujud ya. Nah, barakallahu fikum ke arah sujud tempat sujud itu ya. Nah, di sini alasan mereka apa tadi kan alasannya karena ada kiblat. Karena ada kiblat itu akhirnya dikatakan batal. Misalul ayat ila dzatil manhi anhu fil muamalat. Contohnya sekarang. Larangan yang kembali pada zat amalan itu sendiri dalam masalah muamalah transaksi. Al-bai' Al-bai' ba'da nida'il jum'ah tsani yaitu melakukan jual beli setelah apa? Setelah dikumandangkannya adzan Jumat yang kedua. Ini pendapat saya Ibnu Utsaimin kan ada dua adzan, gitu loh. Setelah adzan kedua itu enggak boleh jual beli. Dia nekat jual beli itu loh. Kalau kita kan berpendapat satu adzan. Begitu adzan dikumandangkan langsung jual beli dia, nekat. Nah itu. Kita lihat kata beliau Miman nambarakallahu fikum talzamul jum'ah bagi orang diwajibkan Jumat. Maksudnya apa? Jual belinya rusak itu setelah adzan Jumat dikumandangkan itu bagi orang yang wajib Jumat. Kalau bagi orang yang tidak wajib sholat Jumat, sah enggak jual belinya? Ada kok orang yang enggak diwajibkan sholat Jumat. Hah? Siapa? Wanita terus Terus musafir, terus anak kecil, terus Orang yang sedang apa? Orang sedang apa? Sakit. Itu kan kalau transaksi jual beli sah-sah saja. Paham ya? Dikumandangkan adzan Allahu Akbar Allahu Akbar adzan Jumat ini. Langsung perempuan transaksi jual beli perempuan. Sah enggak transaksinya? Sah. Atau antum lagi safar, di tengah perjalanan lagi singgah itu, beli apa? Eh, beli air minum, air minum atau beli makanan sah enggak jual belinya? Sah karena ada udur situ. Nah, kita lihat lagi. Barakallahu fikum kata beliau. hadzal nahyu aidun ila dzatil bai'. Larangan di sini larangan kembali ke zat jual beli itu sendiri. Wa in kanatul illah fihi hiya khaufu tawassul bidzalika ila tarki ma yajibu min hudur jum'ah. Walaupun sebabnya kenapa? Dikhawatirkan menghantarkan kepada apa? perbuatan jual beli tersebut setelah dikumandangkan azan itu dikhawatirkan menghantarkan untuk meninggalkan apa hadirnya salat Jumat itu loh yang dikhawatirkan Kullu hadza 'ada 'ada atau 'adun? Kembali fi'il madhi atau isim? Kullu hadza berarti 'ada itu ya fi'il madhi ya berarti. Ah, wa na'am. Kullu hadza 'ada fihi an-nahy ila dzat asy-syai'. semua ini kembali larangan tersebut kepada zat sesuatu tersebut. Paham ya? Jadi larangannya kembali ke zatnya. Fala yasih maka enggak dianggap sah lid dalil wa ta'lil as-sabit dikarenakan dalil juga sebab yang sudah kita lewati fi syarhil bait alladhi qablah pada penjelasan pantun yang sebelumnya. Jadi kesimpulannya kalau larangan tersebut na barakallahu fikum kembali ke zat amalan itu sendiri kalau dikerjakan batal enggak amalannya? Batal. Kaidahnya apa? Al-aslu fil nahyi Kaidahnya apa? Al-aslu fil nahyi yaqtabil fasad. Itu kaidahnya. Hukum asal larangan itu menuntut mengharuskan rusaknya perbuatan itu kalau dikerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin.